Pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kewajiban kita menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian setelahnya insyaallah taala kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi yaitu menuntut ilmu agama. Yang mana menuntut ilmu agama adalah merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadirinya, ya, berusaha untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran ataupun faidah-faidah, nasihat-nasihat. Ini juga merupakan kenikmatan yang besar pula. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Muad ibnu Jabal radhiyallahu an kata beliau radhiyallahu an alaikum bil ilmi wajib atas kalian untuk menuntut ilmu fa inna talabahu ibadah dikarenakan menuntut ilmu itu merupakan suatu ibadah ya. yang ketika seseorang menjalankannya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang meninggalkan dari <clears throat> bertolabul ilmi maka dia akan berdosa ya. Ketika dia telah menjadi seorang yang mukallaf ya sudah balik sudah terkena kewajiban melakukan sholat berpuasa ya namun dia belum mau untuk mempelajari tentang perkara-perkara tersebut yang merupakan kewajiban atasnya, dia terkena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau radhiyallahu an, "Alaikum bil ilmi." Wajib atas kalian untuk berilmu. Fa inna talabahu ibadah. Dikarenakan menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah wa ta'allumuhu lillahi hasanah dan mempelajarinya karena Allah ini merupakan hasanah suatu apa kebaikan wa badluhu li ahlihi qurbah dan mencurahkan atau mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang menuntut ilmu ya maka hal ini merupakan kurbah suatu perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah. Dan mengajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahui ilmunya ini merupakan sodakoh. Ya. Sodakoh juga merupakan ibadah. Ya. Wal tuan anhu jihad dan membahasnya, ya. meneliti, mempelajarinya ini merupakan jihad visabilillah. Ya. Merupakan perkara yang sangat penting di dalam syariat Islam ini. Wa mudzakaratuhu tasbihah. Dan mudzakarah ya. Mengulang-ulangnya, memurojaahnya ini adalah merupakan tasbih. Ya. Maka seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ini merupakan kemuliaan, merupakan kebaikan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa ya, bersemangat dan tidak pernah merasa bosan untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dan insya Allah tema yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah wasfatus sa'adatil haqiqiyah dengan judul resep untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya. Wasfatus sa'adatil haqiqiyah yaitu resep untuk mendapatkan meraih kebahagiaan yang yang hakiki. Dikarenakan setiap umat manusia baik yang kecil ya ataupun yang besar, yang anak-anak ataupun yang dewasa, baik yang laki-laki ataupun wanita, tentu setiap dari mereka mengharapkan, menginginkan untuk meraih kebahagiaan. Ya maka perlu bagi kita untuk mempelajari ya bagaimana resepnya ya untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang yang hakiki tersebut. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Ibnu Salim Ar-Ruhaili rahimahullahu taala hafizahullahu taala beliau mengatakan kathirun minan nas al yawm yaqulun inna la nash'uru bisa'adah. Kebanyakan manusia pada zaman sekarang, ya, mereka mengeluh, mengatakan bahwasanya pada kehidupan sekarang ini kita jarang atau tidak merasakan yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan. waqad tanawwa'at turuqun nas fi talabihi as-sa'adah. Dan dengan banyaknya manusia, beragamnya mereka, ya, maka jalan-jalan untuk meraih kebahagiaan, ya, menurut mereka juga bermacam-macam. Ya. Setiap orang memiliki anggapan yang berbeda-beda, ya, di dalam meraih apa? Kebahagiaan. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwasanya suatu cara untuk meraih kebahagiaan adalah fitakfiril amwal yaitu ketika seseorang memperbanyak harta ya ada sebagian manusia yang mana mereka beranggapan kebahagiaan itu diperoleh diraih dengan memperbanyak harta ya harta yang banyak. Nah, kalau hartanya sedikit, ya sedang masih ada yang lebih banyak lagi, dia belum merasa apa bahagia di dalam kehidupannya. Faasbah yas'a fi amwal wala yubali min ayyi tariqin kanat. Maka menjadilah manusia tersebut yang anggapannya bahwasanya kebahagiaan itu akan diraih dengan memperbanyak harta ya maka dia senantiasa berusaha untuk memperbanyak hartanya dan dia tidak memperhatikan ya dari jalan yang mana yang dia tempuh untuk memperoleh harta tersebut baik dengan cara yang halal ataupun cara yang yang haram ya semua cara dia tempuh ya baik yang susah ataupun yang mudah yang halal ataupun yang haram, yang penting apa? Mendapatkan banyak harta. Ini anggapan sebagian umat manusia. Wa alhathu an dzikrillah. Maka ya, usahanya tersebut untuk memperbanyak harta akan melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika datang ya, waktu sholat dia masih apa? Nah, bersemangat untuk memperbanyak harta. Ya. Padahal terkadang ada sebagian dari mereka yang berangkat untuk meraih harta, ya, masih dalam keadaan sangat pagi. Ya. Bangun jam 3 pagi, nah, langsung berangkat ya, ke pasar misalkan. Ya. Nah, sehingga usahanya untuk memperbanyak harta bisa melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala fa idza ta'arada talabul mal ma'as maka apabila ya ada dua perkara yang saling berlawanan ya, antara mencari harta dengan kewajiban untuk apa menunaikan sholat maka dia lebih mengutamakan untuk mencari harta ya nadahu syaitonuhu maka syaitonnya akan memanggil dirinya ketika terdengar hayya ala sholah syaitannya memanggil apa hayya alal mal ya jadi dia apa dia malah mengarahkan dirinya untuk senantiasa ya berada pada pekerjaannya di dalam memperbanyak harta maka orang yang demikian ini sekalipun banyak hartanya dia tidak akan merasa tenang tidak akan merasa bahagia karena orang yang kaya masih ada lagi orang yang lebih kaya darinya, ya. Nah, sehingga dia melihat kepada orang yang lebih atas kedudukannya dari sisi harta. Setiap hari ya, sekalipun sudah mendapatkan harta yang banyak, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahagia, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Takatsur, "Alhaqumut takatsur." telah melalaikan kalian at-takatsur ya berbangga-bangga memperbanyak harta ya hatta zurtumul maqabir sampai kalian ya mendatangi apa kuburan ya kalau belum sampai meninggal dunia masih belum apa belum berhenti untuk memperbanyak harta ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ketika seorang hamba dia mendapatkan satu lembah emas, dia masih belum puas, ingin mendapatkan berapa? Dua lembah emas, ya. Nah, masih ingin mendapatkan satu lembah emas yang berikutnya. Kalau sudah mendapatkan dua lembah emas, ingin yang berikutnya. Dan tidak akan ya memenuhi mulutnya illa turab kecuali apa? tanah. Ya. Kecuali kalau dia sudah di dikubur. Nah, baru dia merasa puas. Kemudian waminan nas sebagian manusia ada juga yang beranggapan bahwasanya untuk meraih kebahagiaan adalah atakfir bil aulad yaitu memperbanyak anak ya, memperbanyak keturunan ya. Sehingga dia berusaha untuk memperbanyak anaknya. Nah, namun terkadang ketika orang tersebut telah diberikan anak yang banyak karena dia tidak mementingkan ilmu syariat, ilmu agama, ya, tidak mampu mendidik anak-anak mereka dengan baik untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Akhirnya anak-anak mereka malah melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mendapatkan apa? kebahagiaan. Namun bagi orang-orang yang dia berilmu, memiliki ilmu syariat, ya, mendidik keluarganya, istrinya, anaknya dengan ilmu agama, sekalipun diberikan anak yang banyak, ya, akan membahagiakan dirinya. Ya. Anak yang pertama menjadi anak yang soleh, yang kedua menjadi anak yang soleh, yang ketiga solihah. Ya. Semakin banyak anaknya akan bermanfaat baginya. Terlebih lagi ketika sudah meninggal dunia ya sebagaimana disebutkan dalam hadis idza matal insan inqata'a amaluhu apabila seorang manusia telah meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya illa min thalathin kecuali tiga perkara sodakotin jariyah sodakoh yang jariyah ya. suatu harta yang dia berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Sekalipun pelakunya telah meninggal dunia, ketika harta tersebut masih digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih mendapatkan apa? Pahalanya. Pahalanya akan tetap mengalir. Kemudian yang kedua, al-ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang dia pelajari, dia amalkan dan juga dia ajarkan ke umat manusia. Ketika ada orang yang diajari, ya, dia menerima ilmu yang dia sampaikan, kemudian mengamalkan, ya, dia mendapatkan pahala dan juga antum yang mengajari akan mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala yang dia peroleh. Semakin banyak orang yang didakwai, semakin banyak pula orang yang menerima, mengamalkan, semakin banyak pula nah, pahala yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Maka di dalam mendidik anak ini butuh apa? Ilmu. Ya. Ketika kita menginginkan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, hendaknya kita menjadi orang-orang yang yang soleh, orang tua yang soleh dan solihah. Kemudian, dan di antara manusia ada yang beranggapan bahwasanya untuk meraih kebahagiaan yaitu dengan cara fil asfar dengan cara melakukan safar-safar ya mendatangi tempat-tempat hiburan ya nah jadi sekarang pergi ke tempat yang ini ya anggapannya akan bahagia namun sesampainya di sana ternyata masih kurang pindah lagi ke tempat yang sana, pindah lagi, ya. Akhirnya dia apa? Tidak pernah merasa bahagia, ya. pindah-pindah terus. Ya. Kehidupannya digunakan untuk nah perkara tersebut, melakukan safar, ya, mencari kebahagiaan dengan mendatangi tempat-tempat hiburan. Dan juga sebagian manusia ada orang-orang yang sudah sampai berputus asa, ya, sudah sampai putus asa untuk meraih kebahagiaan. Dan mereka mengatakan, Inna sa'adata wahmun mansudun. Sesungguhnya kebahagiaan itu adalah merupakan angan-angan yang semu. Ya. Merupakan angan-angan yang palsu. La lahu. Yang tidak ada hakikatnya. Ini orang yang sudah berputus asa ya sudah tidak mampu berusaha untuk meraih apa suatu kebahagiaan ya karena usaha yang dia enam laksanakan yang dia tempuh tidak didasari dengan ilmu ya nah padahal kebahagiaan itu adalah suatu perkara yang benar-benar ada ya diterangkan oleh beliau hafizahullah wa ma ulaik al-hayara anna sa'adata mawjudah. Nah, bahwasanya orang-orang yang bingung tadi, ya, mereka tidak tahu bahwasanya kebahagiaan itu memang benar-benar mawjudah, benar-benar ada, ya. Wallahi innaha mawjudatun. Demi Allah, sesungguhnya yang namanya kebahagiaan itu benar-benar ada, ya. Nah, dan diterangkan oleh para ulama bahwasanya as-sa'adah kebahagiaan itu ada dua macam. Yang pertama adalah as-sa'adatul hissiyah. Kebahagiaan yang sifatnya hissi, indrawi, ya, bisa dilihat. Nah, yang nampak. Dan kebahagiaan hissiyah ini ini umum, mencakup kaum mukminin dan juga orang-orang kafir ya kebahagiaan khisiyah adalah suatu kebahagiaan yang apabila ketika seseorang membutuhkan segala sesuatu dari kebutuhannya di dunia ini ya dia dapat memenuhinya ya menginginkan mendapatkan tempat tinggal dia mendapatkannya menginginkan mendapatkan pakaian ya kendaraan Nah, memiliki harta ya. Dia seluruhnya memilikinya ya. Nah, ini kebahagiaan yang sifatnya apa? Hisi indrawi. Namun di sana ada macam yang kedua dari macam-macam as-sa'adah. Yaitu as-sa'adatun nafsiyah. Kebahagiaan yang nafsiyah. Kebahagiaan hati atau jiwa. Ya. Dan kebahagiaan hati atau jiwa ini tidak akan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ya. Dengan adanya lapang dada dan juga dengan ketenangan jiwa ya. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia ya. Kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Kemudian diterangkan oleh beliau rahimahullah Inna sa'adata fi qalbin taqiyyin wa amalin salihin zakiyyin Sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki ya itu diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa ya bagi orang-orang yang apa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang beramal soleh. Ya. Nah, amalan soleh itu amalan yang bagaimana? Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dikerjakan dengan terpenuhi padanya dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah ikhlas lillahi taala, kemudian yang kedua nah mutaba'atu lirrasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa bertakwa kepadanya dan dia telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang takwa dia berhenti ya tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah taala meninggalkan perkara-perkara yang makruh ya dan juga dia senantiasa menjalankan perkara-perkara yang wajib ataupun mustahab, maka sungguh dia adalah seseorang yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang hakiki, ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Ketika mendapatkan kesenangan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kesusahan bagaimana? Bersabar, tidak berkeluh kesah. Ya. Dia sudah bertawakal kepada Allah taala, <clears throat> bekerja mendapatkan hasil sekian, ya. Nah, dia merasa qanaah cukup bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika qadarullah tidak mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan, dia bersabar, ya tidak berkeluh kesah berputus asa ya maka inilah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan ya hatinya lapang ya jiwanya merasa apa Tumakninah, tenang ya maka dia akan merasakan kebahagiaan hidup ya yang hakiki dan diterangkan ya, oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin di dalam kitabnya yaitu Kitabul Ilmi Beliau mengatakan, "Mahiyal hayatu tayyibah. Apakah yang dimaksud dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia? Beliau menjelaskan, "Al hayatu tayyibah hiya insyirahu sadri wa tuma'ninatul qalb." Kebahagiaan yang baik, ya, kehidupan yang baik, yang bahagia adalah kehidupan yang padanya terdapat lapang dada dan hati yang tenang ataupun tentram. Hatta walau kanal insan fi asad dibuksin, sekalipun manusia ketika itu dalam keadaan ya, eh, kesusahan yang sangat ya, dalam keadaan yang genting ditimpa musibah namun orang tersebut tetap merasa lapang dada ya, tenang, tentram, ya. Karena dia tahu ujian yang dia alami itu merupakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Musibah yang dia peroleh merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa bersabar, ya. Bahkan ridho, bahkan sebagian manusia ada yang sampai bersyukur, ya. Nah, disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man yuri man yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusab minhu, maka dia akan ditimbakan apa? musibah, ya. Dikarenakan ketika dia ya, ketika hidup di dunia ini melakukan kesalahan, kemaksiatan, perkara yang dilarang, ya. Berarti dia telah berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yang namanya musibah sebagai apa? kafaroh, penghapus dosa-dosa. Ya. Kalau dia mau bersabar, ya, merasa tenang, ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka musibah tersebut akan menjadi kebaikan, ya. Akan menjadi apa? kafaroh baginya, menghapus apa? dosa-dosa, ya. Inilah bedanya antara seorang yang mukmin dan seorang yang tidak mukmin, ya, seorang yang tidak beriman. Sangat jauh perbedaannya. Kemudian Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Yahya Suhaib Ibn Sinan. Beliau mengatakan, Ajaban di amril mukmin. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang yang mukmin, orang yang beriman. Ya. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baginya adalah merupakan apa? Kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara tersebut tidak akan dialami kecuali bagi orang-orang yang mukmin, ya. Tidak akan dialami bagi orang yang kafir, orang-orang munafik, ya. In asabat khuddarra sabara. Jika dia ditimpa dharra, ya, kemudorotan ya, kesusahan, kesempitan, sabara, dia bersabar, ya. Fakana khairan lah. Maka nah, yang demikian itu adalah merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu sarra syakara. Jika dia ditimpa ya, diberikan oleh Allah taala sarra kesenangan ya, kebahagiaan syakara. Dia bersyukur ya. Fakana khairan lah. Maka yang demikian itu adalah merupakan perkara kebaikan baginya. Kira-kira kita sudah mengamalkan hadis ini atau belum? Ya. Kalau sudah, berarti kita adalah merupakan orang-orang yang beriman yang mendapatkan apa? kebahagiaan, ya. Sekalipun ya, kita hartanya sedikit, ya pas-pasan, ya. Namun ketika ada nah, harta ada rizki disyukuri, ya. Kalau belum ada bersabar, ya. Ini merupakan apa? ketenangan hati ya, kebahagiaan yang hakiki yang diperoleh oleh seorang hamba, seorang yang beriman dan bertakwa. Adapun orang-orang kafir ketika mereka ditimpa madorot, ya, mara bahaya, kesusahan, mereka tidak bersabar ya. Bahkan diterangkan oleh beliau rahimahullah bal yahzan, bahkan dia merasa sedih ya. Nah, watadiku alaihi dunia dan dunia ya menurut perasaannya seakan-akan sempit ya. Nah, ini orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Ketika ditimpakan oleh Allah taala ya, kesusahan, kemadorotan, dia merasa sedih ya, tidak bersabar, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Warubama intaharo wakotala nafsah. Bahkan terkadang ada sebagian dari mereka yang sampai membunuh dirinya sendiri, ya. Akhirnya apa? Bunuh diri, ya. Ketika diuji kesusahan oleh Allah taala, ya. Dia tidak mau bersabar, tidak mampu menahan dirinya dari kemaksiatan terhadap Allah taala. Akhirnya apa? Melakukan bunuh diri, ya. Ini adalah merupakan perkara yang terlarang ya merupakan kemaksiatan terhadap Allah taala ya disebutkan dalam hadis yang maknanya barang siapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri nanti azabnya siksaannya sebagaimana ketika dia bunuh diri ya misalkan cat nah, menjatuhkan dirinya dari loteng ya dari tingkat yang sangat tinggi nanti azabnya juga demikian yang bunuh diri dengan bom ya nanti diazab juga dengan demikian ya sebagaimana yang disebutkan dalam dalam hadis maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu membekali diri diri kita ya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa ya bisa menjalani kehidupan ini dengan sesuai yang dituntunkan oleh syariat ya, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dan rasulnya. Dan telah disebutkan ya oleh ahlu sejarah ya, ba'dul mu'arrikhin ada sebagian ahlu sejarah yang menyebutkan tentang sebuah kisah dari kisahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan seorang Yahudi ya. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika itu beliau adalah seorang yang mulia. Ya. Beliau memiliki kedudukan sebagai Qadi Qudot yaitu hakim yang tingkatannya paling tinggi ya sebagai pimpinan hakim ya. Kemudian ketika itu beliau tinggal di di Mesir ya. Wakana idza jaa ila makani amalihi dan ketika beliau pergi dari tempatnya ya dari rumahnya ke tempat kerjanya nah beliau berangkat dengan mengendarai ya kereta yang indah ya bi arabatin tajuruha al khuyul awil bihol beliau berangkat dengan menggunakan ya kendaraan yang mewah atau yang megah pada saat itu. Ya. Pada masa hidupnya Ibnu Hajar rahimahullah belum ada yang namanya mobil, ya, ataupun pesawat, ya. belum ada motor. Ya. Maka kendaraan yang mewah atau yang megah pada saat itu adalah kereta yang ditarik oleh kuda-kuda, ya, ataupun albigol. Albigol ini maknanya apa? anak keturunan dari kuda dan himar. Ya. Dan juga beliau berada pada sekedup ya kereta yang ada atapnya. Ya. Kemudian beliau juga ada yang mengawal atau yang mengiringinya. Pada suatu hari ketika beliau ya mengadakan perjalanan ke tempat kerjanya, beliau melewati seorang Yahudi. Ya yang mana seorang Yahudi tersebut adalah Zayyad, orang yang bekerja sebagai penjual minyak. Ya. Seorang yang apa? Menjual minyak. Ya. Minyak itu baunya harum atau kurang sedap? Ya, baunya tidak sedap. Ya. Apalagi minyak tanah. Ya. Nah. Ai yabi uzaid yaitu seorang yang menjual minyak adatan yakunu zayyat wasikhu thiyab. Dan kebiasaannya seorang penjual minyak pakaiannya bersih atau kotor? Kotor. Kalau seorang hakim pakaiannya bersih, rapi, wangi, ya. Berbeda dengan penjual minyak. Kemudian datanglah seorang Yahudi tadi ya menghampiri Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Kemudian dia berusaha untuk memberhentikan ya rombongan tersebut. Wa qala lil Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah maka berkatalah seorang Yahudi tadi kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Inna nabiyyakum yaqul ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya nabi kalian, siapa nabi kalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini seorang Yahudi ya berkata kepada Al Hafidh Ibnu Hajar dan rombongannya sesungguhnya Nabi kalian yaitu Muhammad saw telah bersabda ya, seorang Yahudi tahu hadis masya Allah ya nah ad dunya sijnul mukmin dunia itu adalah penjara bagi seorang yang mukmin ya. dunia adalah merupakan apa penjara bagi seorang yang beriman Wajan jannatul kafir dan dunia itu adalah merupakan surganya orang-orang kafir. Dia sadar ketika itu ya, dia seorang yang kafir ya, karena bukan seorang yang beragama Islam ya. Jadi dia menanyakan hadis ini ya karena melihat keadaan dirinya berbeda dengan keadaan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar yang seorang mukmin, seorang yang beriman ya. Jadi dia mengira hadisnya tidak benar, ya. Seakan-akan hadisnya apa? Salah. Ya. Kalian yang mukmin, seorang yang beragama Islam, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dikatakan dalam hadis, bagaikan di dalam penjara, namun kenapa kalian hidup, ya, bahagia, ya, tenang, ya, pakaiannya rapi, ya, ketika enam pergi dengan kendaraan yang mewah, namun dia sendiri seorang Yahudi, seorang yang kafir, kehidupannya malah susah, ya. Bau yang tidak enak, ya. Nah, ketika jalan ya, merasa beban membawa minyaknya, ya. Nah, pakaiannya lusuh, kotor. Nah. Kata seorang Yahudi tadi, "Wa anta qadi kudot Misr." Engkau adalah seorang qadi kudot ya seorang hakim atau pemimpin hakim ya di negeri Mesir. Wa anta fi hadzal mauqib dan engkau ya berada pada iring-iringan ya atau di dalam kereta yang diiringi oleh para pengawalnya ya. Dalam keadaan yang enak ya. Yang bahagia. Kemudian wa dan naim <clears throat> dan engkau berada di dalam kenikmatan. Wa ana dan saya sendiri yakni nafsahu al-yahudi yaitu seorang Yahudi tadi fi hadzal azab berada pada apa? azab, siksaan ya. Dia merasa seakan-akan sedang disiksa ya. Wa hadza dan berada pada enam, kecelakaan atau kesengsaraan ya. Jadi dia merasa ketika hidup di dunia ini ya sengsara seakan-akan diadab padahal disebutkan dalam hadis tadi bagikan di dalam apa surga ya adapun seorang yang muslim yang mukmin bagikan di dalam penjara ya namun keadaannya apa berbalik ya maka dijawablah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah beliau adalah seorang ulama kibar ya seorang alim yang besar pada zamannya <clears throat> Beliau menjawab, "Ana fi ma ana fihi min at-tarafi wan na'imi." Yu'tabaru binisbati ila na'imil jannah sijnan. Saya ini ya, ketika hidup di dunia ini ya, yang saya mendapatkan kemewahan, kesenangan, kenikmatan kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga itu bagaikan apa? Di penjara. Ya. Karena seseorang yang hidup di dunia masih ada batasan-batasan syariat. Tidak boleh melakukan perkara demikian, perkara demikian, ya. Ada batasan-batasannya. Ya. Jadi tidak bebas, ya. Dan juga kenikmatan di dunia itu terbatas, ya. Nah, berbeda dengan kenikmatan yang ada di di jannah, di surga, ya. Kemudian Wa amma anta binisbati li syaqa'il ladzi anta fihi yu'tabaru binisbati li adzabin nar jannah. Dan engkau yang hidup di dunia ini merasa sengsara, merasa susah, ya, seakan-akan diadab kalau dibandingkan dengan kehidupanmu nanti di neraka, ini bagikan apa? Di surga. Ini masih ringan, ya. Belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kehidupan di neraka. Ya. Benar nggak jawabannya? Benar. Ya. Maka ketika seorang Yahudi tadi telah mendapatkan jawaban dari Al Hafidh Ibn Hajar, ya, mendapatkan jawaban yang sangat menakjubkan, maka berkatalah seorang Yahudi tadi, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah wa aslama akhirnya dia apa? Masuk Islam. Ya. Akhirnya dia apa? Masuk Islam. Ya. Akhirnya dia mendapatkan hidayah dengan bimbingan dari seorang yang yang alim. Ya. Maka ini menunjukkan tentang kemuliaan ilmu, ya, dan juga orang-orang yang berilmu. Ya. Ketika seorang Yahudi tadi mengadukan kepada seorang yang berilmu, dia akan mendapatkan faidah nasihat. Ya. Berbeda kalau mengadukan kepada seorang yang jahil, ya. Tidak akan mendapatkan faidah, malah bisa jadi dia akan semakin kufur, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang kisah taubatnya seorang yang telah membunuh 99 orang, ya. Ketika itu dia pingin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Akhirnya dia mencari seorang yang berilmu. Namun dia ditunjukkan kepada al-abid, seorang ahlu ibadah, ya. Yang rajin di dalam beribadah namun ilmunya kurang, ya. Nah, sehingga ketika dia mengadukan kepadanya, ya, telah membunuh 99 orang, 99 jiwa dan ingin bertobat, ya, menurut dia, ya, tidak ada taubat baginya. Karena membunuh satu jiwa saja sudah merupakan dosa besar apalagi membunuh 99 jiwa ya. Akhirnya karena orang tadi ya nah seakan-akan sudah tidak ada tobat akhirnya dia menggenapkan orang yang ditanya tadi ya karena menyatakan tidak ada tobat menggenapkan 100 akhirnya dia dibunuh juga ya. akhirnya ya berikutnya dia masih memiliki keinginan untuk bertobat ditunjukkanlah kepada seorang alim, ya, seorang yang berilmu. Dan seorang yang alim tersebut mengarahkan padanya, ya, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangi engkau untuk bertobat pada Allah taala selama masih ada waktu ya. Ajal belum menjemputmu ya. Matahari belum terbit dari arah barat ya, masih ada kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya dia apa? Bertobat ya. Dan akhirnya dia disuruh atau diperintahkan oleh seorang yang alim tadi untuk meninggalkan negerinya ya berpindah ke negeri orang-orang yang soleh. dikarenakan negerinya adalah negeri yang jelek lingkungannya jelek ya. kalau dia bertobat tetap tinggal di situ ya khawatir tobatnya akan kembali ya nah, kepada kejelekan lagi ya akhirnya dia berpindah berhijrah ke negeri orang-orang yang soleh namun qadar Allah wa masya'afa'al di tengah perjalanan ya ajal menjemputnya ya. Sehingga ketika dia telah meninggal dunia ya, disebutkan dalam hadis, datanglah malaikat apa? Azab dan malaikat rahmat ya. Malaikat azab akan datang ya, datang untuk mengambil nyawanya untuk mengadab dia. Karena dia telah membunuh banyak orang. Malaikat rahmat akan mengambilnya ya, menyelamatkan dirinya karena dia sudah bertobat ya. Akhirnya keduanya berselisih. Dan diutus oleh Allah Ta'ala ya seseorang yang menentukan perselisihan tadi. Akhirnya memerintahkan untuk diukur jarak dari negeri yang jelek ke negeri nah, ke tempat dia meninggal dunia. Dan juga negeri yang baik, yang soleh ke tempat dia meninggal dunia. Ya. Kemana yang lebih dekat, maka itu yang akan menentukan dirinya. Setelah diukur, ternyata lebih dekat ke negeri orang yang soleh. Akhirnya dia diambillah oleh malaikat ar-rahmah. Dia menjadi orang yang bahagia. Nah, barakallahu fiikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita ya. Benar-benar menjadi resep bagi kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Dan apabila ada kekurangan dan kekeliruannya, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.